Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil masih seputar pembahasan masadiru ad-din, sumber agama Islam ini. Dan sudah kita lewati berkali-kali, hanya sekedar mengulang kembali sumber agama Islam ini ada berapa Talha? Apa itu? Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih asan. Empat ya. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', qiyas yang sahih. Naam. Kita lihat yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Ar-rabi'u itu ya. Nah, yang keempat al-qiyas. Ingat-ingat, qiyas ini qiyas yang sahih. Jangan sembarang qiyas karena qiyas yang batil pertama kali siapa yang bikin? Iblis laknatullah alaih. Nah, iblis laknatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat adalah qiyas. Yang ketiga sudah kemarin ya. Sudah nah, ijma' sudah. Ijma' itu ada ijma' qauli, ijma' sukuti. Ijma' qauli itu ijma' yang berupa ucapan semuanya sepakat dan mengucapkan. Ijma' sukuti itu mereka semuanya diam. Tapi dzan dihukumi dzaniyah karena apa? Karena diamnya mereka itu ima sepakat, ima enggak sepakat itu loh. Seperti itu. Nah, tapi rabi yang keempat al-qiyas. Qiyas apa? Qiyas yang sahih karena qiyas yang fasid, qiyas yang batil pertama kali siapa tadi yang bikin? Iblis la'anatullah alaihi awaluman kawasa iblis. Pertama kali yang bikin kias itu kias yang batil adalah iblis laknatullah alaih. Kapan terjadi? Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa yang dia ucapkan? Apa yang diucapkan? Ana khairu minhu. Terus khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bayangkan nih kiasnya. Nah, apa artinya? Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam AS, dia sombong, mengatakan aku ini lebih baik dari Adam katanya. Kenapa? Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dikias kayak gitu. Paham ya? Padahal apa? Jadi iblis menyangka, mengira api itu lebih baik daripada tanah. Padahal mana yang lebih baik Yusuf? Tanah kenapa kalau tanah lebih baik? Hah? Kenapa? Nah, karena bisa menumbuhkan tumbuhan, tanaman. Sedangkan api membakar, merusak. Paham ya? Iblis mengatakan malah apa? Aku lebih baik daripada Adam. Kias yang fasid, kias yang rusak. Allahul musta'an. Kata beliau Ar-Rabi al-Qiyas bahwa ilhaqul far'i bil asli fi hulq fil hukmi li 'illatin tajma'u bainahuma. Perhatikan baik-baik ini definisi kias. Kias itu adalah mengikutkan suatu cabang kepada asalnya di dalam menghukumi dikarenakan sebab yang terkumpul antara keduanya. Anak ulangi sekali lagi, kias itu adalah mengikutkan sebuah cabang kepada asalnya di dalam suatu hukum, paham ya, dalam suatu hukum dikarenakan sebab yang terkumpul di dalamnya, sebab yang ada di antara keduanya. Paham ya? Nah, contohnya barakallahu fikum habibakumullah. Sudah kita lewati ya mengenai nabit yang mudah aja. Nabit itu hukum asalnya halal nggak hukum asalnya? Nabit halal. Nabit itu ada dua jenis diantaranya ya. Mungkin sana ada yang lain cuman seringnya dibikin di Yaman sana di Arab sana dua jenis. Nabit dari apa? Kurma sama nabit dari apa? Anggur atau kismis. Paham ya? Anggur yang masih basah juga bisa, kismis juga bisa dibikin apa? Nabit. Nabit itu air endapannya itu. Nah, barakallahu fikum air endapannya. Nah, kalau nabi dari kismis atau anggur itu biasanya barakallahu fiikum secara globalnya nabi itu kenapa kok sampai dilarang ketika lebih dari tiga hari? Itu kan cabang ya itu. Nah, karena ternyata ada illah, ada sebabnya, yaitu iskar mabukkan. Karena memabukkan akhirnya dihukumi. Sebelum menghukumi, di apa? Dikiaskan ke asalnya dulu. Apa asalnya? Khamr. Rasulullah mengatakan kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, manakala nabi ini kok memabukkan, maka hukumnya haram karena sebabnya apa? Memabukkan tadi itu. Itu namanya kias, dikiaskan kepada khamar tadi itu. Mahum salah ya? Paham salah ini ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi kias itu diperbolehkan selama tidak berseberangan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa may yusammunahu qiyasal illah. Ini kembali ke usul juga ujung-ujungnya ya, sebagian pembahasan dan inilah yang mereka namakan dengan kias illah. Waqad qala bihi jumhur ahli ilm. Dan sungguh jumhur yaitu mayoritas ahli ilm mengucapkan dengan kias tersebut. Wa angkarohu adz perhatikan baik-baik ini. Dan yang menyelisih kias adalah adz-dzahiriyah. itu seringnya identiknya pengikutnya Dawud adz-dzahiri. Paham ya? Daud adz itu dzahiriyah. Jadi kalau adzohirinya hadis seperti itu yaitu perkara yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum tidak mau berpaling dari dohirnya. Memang benar kita boleh dalam artian memang kita kembali kepada dohirnya, tapi apa? Tapi dilihat sesuai dengan dalilnya atau tidak itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa ba'dul Hanabilah dan sebagian Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik juga mengingkari apa? Qiyas. Juga mengingkari qiyas. Nah, barakallahu fikum Dohiriyah dan sebagian Hanabilah. Kalau dengar Hanabilah itu pengikutnya apa? Nah, Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya apa mereka yang bermadhab Hambali. Paham ya? Seperti itu. Wa tawaifu qalilatun min ahli ilm dan juga sekelompok sedikit dari kalangan ahli ilm yang mengingkari qiyas. Walakinna jumhural ummati 'alal qawli bil qiyas. Akan tetapi mayoritas umat ini berdasarkan apa ucapan adanya qiyas. Wa huwa dalilun sahihun idza tawaffarat syurutuhu al-madhkuratu fi kutubil usul. Qiyas itu adalah dalil yang sahih apabila terpenuhi padanya syarat-syaratnya yang telah disebutkan dalam kitab-kitab usul. Jadi mempelajari ilmu usul itu penting. Ilmu usul yang paling dasar al-usul min al-usul di antaranya. Karyanya siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kitabnya tipis, syarahnya tebal. Paham ya? Tapi bagus, bagus sekali untuk para pemula. Nah, kemudian setelah itu nanti bisa mempelajari kitab yang lain seperti Syarah Nadul Waraqat. Setelah itu nanti Waraqatnya bisa juga atau setelah itu nanti barakallahu fikum langsung yang tinggi kalau sudah dijelaskan tinggi al-mudzakirah, paham ya? Lil Imam Syangkiti rahimahullah itu termasuk tinggi nih katanya. Nah, nanti kalau misalkan mau yang qawaidul fikhiyah As-Sa'di rahimahullah taala, al-qawaidul fikhiyah bagus sekali. Tipis, simple, singkat, bentuknya pantun dan puisi. Paham ya? Mudah dihafal yang sudah belajar bahasa Arab biasanya. Seperti itu ya. Jadi ilmu usul penting. Nah, cuman jangan jadikan puncak. Ilmu usul, ilmu nahwu, ilmu lughah bahasa Arab nahwu saraf. Jangan dijadikan ilmu puncak. Paham ya? Itu hanya wasilah perantara saja. Perantara agar apa? Agar kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah lebih luas, lebih bagus, lebih mendetail. Mempelajari ilmu alat tadi itu. Maksudnya ya? Karena apa? Karena na barakallahu fikum Nah, kita ingin mencapai sebuah tujuan, sebuah khoyah puncak, itu otomatis kita melalui perantara-perantaranya. Nah, barakallahu fikum. Antum mau naik tangga, Tahu tangga antum header, Mau naik atap ya, Afan, naik atap. Itu kan puncaknya mau naik atap itu. Butuh tangga. Nah, tangga itu bagaikan apa? Wasilah perantaranya. Misalkan antum mau naik atap ke atas tanpa tangga misalkan. Loncat-loncatnya mungkin jatuh. Paham ya? Atau naik tangga tapi nggak langsung nggak apa? nggak satu persatu. Anak tangganya itu antum menginjaknya nggak satu persatu. Kalau langsung diinjak agak banyak bisa berat. Berat nggak ya Berat. Tapi kalau satu persatu Perlahan perlahan lama-lama sampai di atas. Paham ya seperti itu. Cuman terkadang ada orang yang nggak langsung sampai ke atas, jatuh dulu. Mungkin keserimpet, eh? Nah, kemudian kepleset, jatuh dulu, tapi dia naik lagi. Naik lagi, ujung-ujung sampai di atas. Itulah yang namanya wasilah perantara. Belajar nahwu itu kalau terputus-putus nggak bisa-bisa. Paham ya? Belajar sorot juga sama aja, belajar bahasa Arab baru dapat jurus nomor satu, nggak selesai dah istirahat. Nanti lama tiga tahun kemudian belajar lagi Anak sudah belajar berkali-kali Ustaz, berselingkuh sudah satu. Berapa kali? Lima kali tapi enggak pernah selesai. Lima kali enggak pernah selesai, enggak berhasil. Paham ya? Satu kali selesai mending daripada lima kali enggak pernah selesai. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Jadi permisalan orang kalau belajar enggak sampai selesai itu bagaikan orang yang naik apa atap tadi tapi baru sampai tengah-tengah turun lagi, tengah-tengah turun lagi. Sampai sampainya. Paham ya? Idul Fitri mungkin baru sampai ya. Kalau seandainya dilanjutkan seperti itu. Jadi Semangat barakallahu fikum dalam mencari ilmu, semangat ilmu alat itu penting. Nah, jangan malas-malasan. Duduk ilmu seperempat jam itu enggak masalah, setengah jam pun enggak masalah. Eh, paham ya? Karena kita main-main aja lama kuat. Paham ya? Apalagi kalau belajar upayakan semaksimal mungkin. Nah, jangan merasa eh, seakan-akan apa? pura-pura pura eh, pura-pura sakit atau pura-pura capek. Paham ya? Capek itu biasa, wajar. Karena apa? La yanalul ilmu, la yunalul ilmu apa? Birohatil jasad atau birohatil jism. Ilmu itu nggak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. mam ya? belajar ilmu dengan minum kopi misalkan. Minum kopi, minum Nescafe misalkan. Di depannya misalkan orang-orang yang relay atau orang-orang yang biasanya apa? Dengan rekaman itu jauh hasilnya ya, dibanding orang yang duduk langsung. Karena apa? Sudah kita, kita lewati kemarin ya. Karena orang-orang kalau misalkan belajar lewat rekaman itu bisa-bisa, cuman nggak seperti orang yang bertemu langsung atau duduk di majelis ilmu. Nah, karena kalau misalkan apa kemarin tuh, misalkan orang mendengarkan rekaman itu membantu, cuman biasanya itu mendengarkan nggak cukup mendengarkan saja. Ada air minumnya, mungkin kopinya atau susunya atau tehnya. Yang jelas minuman ini masuk. Paham ya? Tapi ilmunya belum tentu masuk. Allah musta'an yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah sabar. Kita lanjutkan Sabar sebentar ya, sabar ya. Kita lihat. Tabqa iddatu usulin mislu qawli sahabi wa mislu istishabil asl. Hadhihi umurun ikhtalafal ulamau fiha wal khilafu fiha qawiyun. Perhatikan baik-baik. Hujjah masadiruddin sumber agama Islam ini di samping Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', qiyas yang sahih ternyata masih ada lagi. Cuman yang adanya itu diperselisihkan para ulama. Kalau empat ini sudah jelas ya Empat ini sudah jelas. Nah, apa itu diantaranya ucapan sahabat? Ucapan sahabat itu hujah atau bukan? Itu paham ya? Nah, itu diperselisihkan tapi yang rojih ucapan sahabat hujah bukan? Mutlak bukan itu. Hujah bukan? Kalau Nah, tidak berseberang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ke situ arahnya semuanya. Kemudian apa? Yang kedua istishabul asal, membawa kepada hukum asal. Nah, karena hukum asal sesuatu itu boleh Wal aslu fi adatinal ibahah hatta sorry sariful ibahah. Hukum asal tradisi kebiasaan kita itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Mafhum? Nam seperti itu barakallahu fikum karena enggak sembarangan. Karena membawa kepada hukum asal itu penting sekali. Kata beliau, ini para ulama berselisih, berbeda pendapat. Wal khilafu fiha qawiyyun dan perselisihan perselisihan di dalamnya itu sangat kuat sekali. Amal khilafu fil qiyas wa huwa khilafun dha'if. Adapun perselisihan masalah kias, kok ada yang nolak kias itu perselisihan yang lemah. Kenapa? Karena berselisih dengan jumhur. Nah, barakallahu fikum. Lihat jam dah ya. Lihat jamnya ya. Nah, barakallahu fikum karena berselisih dengan jumhur. Nah, wal jumhur al-ihtijaji bil qiyas al Imam Ahmad yaqul, perhatikan baik-baik ini. Jumhur mereka berhujjah dengan apa? Qiyas. Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan al-qiyasu yudhabu ilaihi 'inda darurah Kias itu boleh tapi pergi ke sana ketika darurat saja. Paham ya? Ketika darurat. Nah, karena kalau kalau nggak darurat ya tetap kita ngandalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu loh. Dalilnya mana? Qala Allah, qala Rasul. Ada ijma', ijma' ada, kias pun ada, baru bisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau seandainya sudah paham dengan Al-Qur'an Sunnah, nggak perlu kias. Tapi kalau ternyata dituntut ada harus disebutkan kiasnya, kalau ada ya sebutkan kiasnya. Apa maksudnya ya? Imam Ahmad mempermisalkan apa? Misal al-mayyitah, seperti bangkai. Eh, seperti bangkai, antum tahu bangkai enggak? Seperti bangkai, bangkai haram atau halal? Haram. Hukum asal bangkai haram. Tapi kalau darurat halal. Misalkan orang dia misalkan ya barakallahu fikum pergi masuk ke hutan. Airnya habis, makanannya habis. Ketika masuk itu perbekalannya lengkap tapi habis semuanya. Tinggal apa? Enggak ada sih makanan sama sekali kecuali bangkai. Eh, kecuali bangkai ya. Ternyata nemu nah barakallahu fikum, na'am bangkai ayam hutan misalkan bangkainya. Eh, bangkai ya sudah, bangkai gitu, halal enggak dimakan? Halal karena darurat. Nah, karena daruratnya sesuatu yang haram itu menjadi halal ketika apa? Darurat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana ungkapan al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah apa itu? walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'at tirari. Paham ya? Walaysa wajibun Bilak tidari wala muharramun ma'attirari. Artinya apa? Gak wajib. Sesuatu yang orang gak mampu itu gak wajib. Awal mulanya antum wajib gak sholat dengan berdiri? Kalau gak mampu, wajib gak? Gak wajib dengan duduk. Paham ya? Kalau gak mampu dengan duduk dengan berbaring. Itu menunjukkan bahwasannya apa? walaysa wajibun bilak tidari. Tidak ada perkara yang wajib ketika dia tidak mampu. Paham ya? Wala muharramun matirori dan tidak ada sesuatu yang diharamkan ketika darurat. Paham ya? Masuk hutan kok ada makanan sama sekali. Kemudian apa? Dapatnya bangkai, boleh nggak makan bangkai itu? Boleh. Sampai kenyang. Atau secukupnya? Secukupnya sesuai dengan kadar daruratnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sebutkan dalam qawaidul fikih sambungannya setelahnya itu apa? Nah, barakallahu fikum segala sesuatu itu diukur sesuai dengan kadar daruratnya. Apa lafaznya itu? Nah, nanti dilihat sendiri ya. Yang jelas para barakallahu fikum jazakumullah, darurat itu diukur sesuai dengan kata daruratnya. Kalau sudah makan bangkai kok hidup lagi, sudah bisa semangat lagi, jalan. Jangan nambah lagi. Nambahnya itu nanti apa? Dikhawatirkan berlebihan. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Paham ya? Itu semuanya dalil yang sangat kuat sekali. Yang diharamkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah bangkai, darah, kemudian apa tadi? Daging babi, haram enggak? Haram. Kemudian apa? Sesembelian yang tidak disebut nama Allah taala juga haram. Famanit Tapi kalau terpaksa ghairu baghin wala 'adin apa artinya? Tidak melampaui batas, tidak berlebihan, fala isma alaih, enggak ada dosanya. Paham ya? Enggak ada air sama sekali. Adanya darah situ, minum enggak? Nah, minum enggak? Minum tapi sesuai dengan kadarnya. Kadar daruratnya saja. Setelah itu enggak boleh nambah lagi.